بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد كمسلمين Eh, pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai di kesempatan ini. Nikmat yang begitu banyak, ya. nikmat yang begitu agung yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita. Kesehatan, kesempatan, ya dan yang terpenting adalah nikmat iman dan Islam kita. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berdoa kepadanya agar Allah Subhanahu wa taala kelak mewafatkan kita di atas keimanan dan keislaman kita. Kaum muslimin pendengar di muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam kita iringkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'un tabi'in <clears throat> dan kepada siapa saja yang berjalan di atas petunjuknya hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin, pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam ya. Dan di kesempatan ini kita masuk di kitab yang baru yaitu Kitab Zakah insyaallah kita akan membahas hadis yang ke-176 ya, dalam pembahasan seputar zakat. Ya. Dan muallif ya uh, menyebutkan atau uh, menuangkan pembahasan seputar zakat setelah pembahasan salat. Ini satu hal yang sangat tepat sekali tentunya eh, karena sebagaimana dalam rukun Islam maka demikianlah uh, bahkan dalam ayat-ayat dalam Al-Qur'an senantiasa uh, zakat itu diiringkan dengan salat. Selalunya demikian ya. tuhu bahkan disebut dengan korina tuhu atau korina tuha ya. Yaitu zakat itu senantiasa mengiringi, menjadi pengiring solat dalam penyebutan dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin pendengar dari muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, eh, amin itu uh, setelah hijrah, berbeda halnya dengan salat ya. Maka salat itu diwajibkan kepada kaum muslimin <clears throat> ketika sebelum hijrah ke Madinah. Pada saat Rasulullah masih di kota Mekah, maka salat sudah mulai diwajibkan. Adapun Eh, zakat maka zakat itu diwajibkan ketika kaum muslimin sudah menetap di atau hijrah di kota Madinah ke kota Madinah ya setelah hijrah. Salat adalah ibadah badaniyah, maka kalau zakat itu ibadah maliyah, ibadah yang dilakukan atau ditunaikan dengan harta. Kalau salat ibadah badaniyah, ibadah yang ditunaikan dengan badan, ya, gerakan badan kita. Maka <clears throat> satu ujian besar tentunya untuk kita kaum muslimin ya. Eh, kita mengeluarkan berbagai macam jenis ibadah dan itu semuanya dari jenis ibadah badan, ibadah mal ya. Ibadah badan ada pada salat, ibadah mal ada pada zakat ya badlul mahbub ya kita mengupayakan sesuatu yang kita cintai ini juga adalah ujian ya karena harta itu hal yang kita cintai ya dicintai oleh manusia ya makanya disebutkan harta dalam bahasa Arab dengan mal kenapa mal artinya condong atau cenderung karena manusia condong senantiasa condong kepada harta ya Makanya harta disebut dengan mal dalam bahasa Arab. Dan harta adalah hal yang dicintai oleh manusia. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran. Hubban jamma ya. Kecintaan manusia kepada harta adalah kecintaan yang sangat ya. Kecintaan yang sangat. Tapi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Adapun zakat itu sendiri maka maknanya secara bahasa adalah at-taharatu wan nama ya. At-taharatu wan nama. Ya, zakat artinya bersuci dan berkembang. Ya. Maka zakat dengan makna taharah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah berfirman khudz min amwalihim shadaqatan apa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ya ambillah dari harta-harta mereka dalam rangka apa sodakotan dalam rangka sodakoh dan kata lain daripada sodakoh atau zakat adalah sedekah ya maka dalam ayat ini sodakotan yang dimaksud adalah zakatan ambillah dari harta-harta mereka dalam rangka menunaikan zakat dan zakat itu apa kata Allah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ya membersihkan dan mensucikan ya maka harta yang dikeluarkan dalam rangka menunaikan zakat ini membersihkan harta yang ada ya taharatun lil muzakki wa taharatun lil mal bahkan harta yang ditunaikan zakatnya itu membersihkan uh, eh, muzakinya membersihkan pemilik hartanya dan juga membersihkan taharatul mal membersihkan hartanya ya maka kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kadang kita tidak tahu ya kotoran apa yang ada pada diri kita ya. Mungkin juga tidak sebersih atau tidak sebagus apa yang masuk e, dari harta-harta kita ke kantong kita, ke rumah kita yang kita bawa. Maka dengan zakat semoga Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita, bersihkan uh, diri kita, Allah juga bersihkan dari harta-harta kita. Kemudian uh, zakat juga disebut dengan an-nama berkembang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala uh, mengatakan atau uh, atau demikianlah uh, hikmah daripada zakat ya. Dimana dengan zakat ditunaikan harta itu akan berkembang berkah ya beliau mengatakan wahia sababun linuzulil barakati fil mal ya kata Syekh Abdullah bin Fauzan beliau mengatakan Syekh Shalih Fauzan mengatakan harta zakat yang ditunaikan itu akan menjadi sebab barokahnya harta ya berkahnya harta dan barokah itu kak uh, uh, menjadi banyak ya barokah dari kata uh, ya barokah jadi jadi banyak maka pantas jika uh, zakat itu bermakna annama atau berkembang ya Tapi kaum muslimin uh, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang yang membantah atau tidak meyakini akan kewajiban zakat maka uh, orangnya adalah kufur ya. Kenapa? Karena dia tidak meyakini akan rukun Islam tentunya. Zakat ini bagian daripada rukun rukun Islam. Maka ketika dia tidak meyakini akan kewajibannya, maka ini mengeluarkan eh, eh, pelakunya dari dari Islam. Ya. Adapun orang yang tidak menunaikan zakat dalam eh, kondisi dia tetap meyakini akan kewajiban zakat tapi dia pelit ya nggak mau menunaikan zakatnya maka orangnya statusnya tidak kufur ya tidak keluar dari agama Islam namun dia berdosa ya namun dia berdosa nah, namun sekali, sekalipun orang tersebut dia tidak mengeluarkan zakat karena pelit ya bukan karena uh, meyakini akan ketidakwajiban maka dia tetap di, bisa diperangi oleh pemerintah sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu an beliau uh, memerangi orang-orang yang menghalang-halangi untuk menunaikan zakat ya beliau mengatakan wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati waz zakah demi Allah saya akan perangi orang yang uh, memisahkan antara salat dengan zakat ya sebagaimana tadi kita sebutkan salat dan zakat itu senantiasa beriringan ya dan Abu Bakar mengatakan demi Allah saya akan perangi orang yang memisahkan antara sholat dan zakat. Dia sholat ya, dia tetap sholat tapi dia nggak mau membayar zakat. Dia dia nggak mau menunaikan zakat. Maka Abu Bakar radhiyallahu an beliau mengatakan akan memerangi orang yang model seperti ini ya. Tapi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca hadis yang pertama dari kitab zakat dan ini adalah hadis yang ke-167 dari kitab Umdatul Ahkam ya, dari keseluruhan kitab. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن Dari sahabat Abdullah bin Abbas semoga Allah meridainya beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Muadz bin Jabal ketika beliau mengutusnya ke Yaman. Rasulullah bersabda innaka sata'ti qaumun qauman ahla kitabin. <clears throat> Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari kalangan ahlu kitab فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله <clears throat> Kalau kamu sudah mendatangi mereka, kalau kamu mendatangi mereka, fad'uhum, maka serulah mereka. Untuk apa? Yang pertama adalah agar mereka bersyahadat dengan dua kalimat syahadat. Syahadatu an la ilaha illallah dan syahadatu anna Muhammadan Rasulullah. Ya. Fa ata'u Kalau mereka uh, mentaati atau eh, mentaati untuk bersyahadat ya mengucapkan dua kalimat syahadat mereka terima hal itu maka apa kata Rasulullah fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim khamsa salawat maka kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka lima waktu salat fi kulli yaumin wa lailatin di setiap malam eh, di siang dan malamnya fa inhum ata'u laka bidzalik fa akhbirhum anna Allah qad farada alaihim sadaqatan. Kalau mereka juga mentaati apa yang kau seru berupa uh, agar mereka menunaikan solat lima waktu, maka kabarkan kepada mereka Allah telah mewajibkan atas mereka berupa zakat. Ya. Yang zakat itu wajib tu'khadhu min diambil dari uh, kalangan orang-orang kaya di antara mereka faturaddu ala fuqaraihim dan diberikan kepada eh, orang-orang uh, fakir di antara mereka. Fa inhum ata'uka laka bidzalik. Ya. Kalau mereka menaati hal itu fa iyyaka wa karaima amwalihim, maka jangan kalian mengambil harta yang paling baiknya wattaqi دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين وبين الله حجاب. uh, uh, bertakwalah kepada Allah uh, wattaqi da'watal mazlum takutlah terhadap doanya orang yang terzalimi karena doanya orang yang terzalimi itu tidak ada hijab tidak ada penghalang antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini adalah hadis pertama dalam pembahasan seputar zakat ya. Kita lihat kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah, Rasulullah mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Muaz dan kita tahu ya bagaimana sosok Muaz bin Jabal. Beliau adalah seorang sahabat yang alim ya. Beliau adalah sahabat yang berilmu ya al-jalil wal-alim al-faqih ya beliau adalah sosok sahabat yang mulia yang berilmu yang faqih yang dalam keilmuannya ya oleh karena demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utus beliau ke Yaman dalam rangka apa dalam rangka berdakwah ya. dalam rangka berdakwah <clears throat> sehingga dari sini kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa mengutus Muad bin Jabal ke Yaman dalam rangka berdakwah bahwasanya ya an uh, anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yursilu du'a ya, ila Allah Azza wa Jal wa yakhtarul ulama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus para duat ya para dai ya para dai dan Nabi memilih dai tersebut adalah dai yang yang alim, yang berilmu, ya. Maka ini bisa kita tiru bagaimana mungkin kita bisa mengutus ya. Mengutus diri sendiri kita ya untuk berdakwah ya ke pelosok Indonesia mungkin boleh jadi yang mereka memerlukan akan dakwah Islam. Mungkin mereka belum mengenal Islam ya maka kita sampaikan kepada mereka tentang apa itu Islam ya. Satu hal yang sangat sekali uh, perlu dan hal ini dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya ini sebagai kudwah ya sebagai teladan bagi kita dan kita bisa mengikuti beliau apa, apa yang dilakukan oleh beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian ketika beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Muad maka beliau Rasulullah pun memberikan wejangan, memberikan nasihat ya, memberikan bekal apa sih yang harus disampaikan terlebih dahulu, apa yang eh, eh tahapan-tahapan apa ya. Maka Rasul mengatakan, "Innaka satati qauman ahlal kitabin." Ya. Muad, engkau akan mendatangi suatu kaum yang mereka adalah ahlu kitab. Ini diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW yang mau kamu datangi itu bukan orang bodoh, mereka ahlu kitab, ya. Ahlu kitab di sini maksudnya adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang ada di Yaman. Ya. Sehingga uh, uh, hendaknya seorang dai itu mengetahui hal ihwalnya mad'u, ya, hal ihwalnya orang yang didakwahi. Ya, perlu diketahui sasaran dakwahnya, ya ini itu dari kalangan apa? Dari kalangan mahasiswa, dari kalangan uh, orang awam, dari kalangan intelek. Ini perlu diketahui. Sebagaimana Rasulullah SAW menggambarkan uh, sosok atau sasaran dakwahnya Mu'adz bin Jabal di Yaman. Maka Rasulullah katakan, yang engkau akan datangi adalah dia adalah ahlu kitab. Ya, ahlu kitab. Itu orang Yahudi dan orang Nasrani. Dan dari sini kita bisa mengambil pelajaran juga adalah uh, pesan tersiratnya bahwasannya Yahudi dan Nasrani harus kita uh, dakwahi. Uh, tidak diberikan kepada mereka celah bahwasannya Yahudi dan Nasrani ini juga adalah agama Allah ya. Kemudian tidak perlu didakwahi ini sama-sama agama samawi ya. Tidak demikian. Bahkan Yahudi dan Nasrani di zaman Nabi Alaihi Wasallam didakwahi yang menunjukkan berarti apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani pada zamannya uh, pada zaman Nabi Alaihi Wasallam ini adalah kekeliruan yang harus disadarkan, yang harus diluruskan. Ya. Maka sungguh heran ketika ada sebagian orang ya di zaman ini mereka mengatakan ya, mereka sama-sama agama agama mereka sama-sama orang yang beragama ya semua agama sama, semua menginginkan kebaikan ya. Ini menyamakan semua agama. Enggak. Kita dakwahi mereka. Justru apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan bahwasanya tidak semua agama itu sama. Ya. Kalaulah memang sama, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk mendakwahi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Nyatanya Rasulullah memerintahkan Mu'ad bin Jabal untuk mendakwahi orang-orang Yahudi dan Nasrani ya sehingga uh, menunjukkan kepada kita bahwa uh, orang Yahudi dan Nasrani ini tidak di atas kebenaran ya dan harus didakwahi. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga di dalam surat Al-A'raf ayat 157 ya. Alladzina yattabi'una ar-rasul النبي الأمي الذي يجدون الذين يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم له عليهم الخبائث ويضاع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani ya. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang mengikuti rasul, nabi yang ummi yang buta yang buta huruf ah. alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil ah, wal Injil yang mereka mendapati uh, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pada Taurat dan Injil. Taurat itu kitab sucinya Yahudi, Injil kitab sucinya Nasrani. Ada sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di kitab mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu uh, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Ini disebutkan dalam dalam kitab mereka. Wa yadau 'anhum israhum, eh, bahkan meletakkan beban-beban mereka, ya, meringankan beban-beban mereka wal aghlal dan semua yang menjadi belenggu-belenggu mereka dari aturan-aturan sebelumnya, ya. Di antaranya adalah mereka ketika Eh, mereka ketika bajunya kena najis bukan dicuci tapi harus disobek. Ini semuanya ikatan-ikatan yang menyusahkan ya. alatikan kan alaihim yang dahulu itu ada pada mereka. Maka kemudian Allah katakan di akhir falladzina amanu bihi wa azzaruh. Orang Yahudi yang beriman dan memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Wa nasaruh dan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam nur alladhi unzila ma'ah dan mengikuti nur wahyu Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya ulaika humul muflihun lah yang yang uh, uh, beruntung maka ya, al-falah di sini keberuntungan adalah hanya dimiliki oleh mereka sekalipun orang Yahudi dan Nasrani namun dengan catatan beriman kepada Nabi menolong Nabi, memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang Yahudi dan Nasrani yang tidak disifati uh, yang tadi tidak beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak diberikan eh, uh, kepada mereka al-falah atau keberuntungan. maka di sini uh, menjadi bukti kepada kita bahwasannya orang Yahudi dan Nasrani di zaman Nabi maupun sekarang Eh, ini perlu didakwahi dan mereka tidak ada tidak di atas kebenaran ya. Taib kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innaka satati qauman ahla kitabin fa idza ji'tahum fad'uhum. Kalau kamu sudah datang mereka maka serulah. Satu yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan pertama kali Fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Serulah mereka kepada kalimat uh, syahadah ya untuk menyebutkan dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini menunjukkan kepada kita bahwa yang pertama kali didakwahkan adalah akidah, tauhid ya. Yang pertama kali didakwahkan adalah tauhid sebelum yang lainnya, sebelum sholatnya, sebelum puasanya, sebelum zakatnya, sebelum akhlaknya. Yang pertama kali didakwahkan adalah tauhidnya, akidahnya, diluruskan terlebih dahulu, ya, diislamkan kalau dia bukan seorang muslim, ya, dimurnikan akidahnya kalau dia masih melakukan kesyirikan, ya, khurafat dan yang lain sebagainya, maka dimurnikan lebih terlebih dahulu. Falau syahida an la ilaha illallah wa lam yashhad anna Muhammadar Rasulullah lam yakun muslim. Kalau dia bersyahadat cuma satu uh, dari dengan salah satunya saja, dia bersyahadat kepada Allah, dia eh, bersaksi bahwa Allah itu Maha Esa, namun dia tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Dia tidak mau bersaksi kepada uh, kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun sama belum menjadi seorang muslim, ya. Atau sebaliknya, ya dia meyakini akan Nabi Muhammad SAW tapi dia tidak beriman kepada keesaan Allah maka dia juga tidak seorang muslim maka dua kalimat syahadat ini harus ada pada atau harus uh, diucapkan oleh seorang seorang yang memeluk agama Islam kubihim harus diucapkan tidak hanya diyakini saja ya. dua kalimat syahadat tidak hanya diyakini tetapi juga diucapkan eh, dengan dengan lisan dengan lisan. Orang yang memeluk agama Islam tidak cukup dengan dia yakin Allah Maha Esa, Nabi Muhammad adalah seorang rasul atau utusan Allah. Tidak cukup dengan demikian, tapi dia harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka barulah dia menjadi seorang muslim. Dan makna dari syahad, dua kalimat syahadat ini adalah Syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah ini adalah ikhlasul ibadah. Ya. Pemurnian uh, ibadah. Ya, pemurnian uh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Esa dan juga ibadahnya hanya kepada Allah, ya. Ifradullah bil ibadah. Syahadatu an la ilaha illallah artinya adalah ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dalam peribadatan kepadanya tidak beribadah kepada Allah bersama yang lainnya, tidak sholat juga minta kepada kuburan, tidak puasa juga sujud kepada pohon dan yang sebagainya. Bukan seperti ini. Ya. Orang yang bersyahadat la ilaha illallah, ya. Konsekuensinya adalah ifradullah fil ibadah. Dia mengesahkan Allah dalam ibadatnya. Dia hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala Kaum muslimin rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat syahadat yang kedua wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka uh, konsekuensinya daripada syahadat meyakini bahwa Nabi sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Rasul, dia mengikuti jejak-jejak Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Dia uh, mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak boleh menyelisih. Ini sebagai konsekuensi dari uh, syahadat yang kedua yaitu bersaksi bahwa Muhammad adalah rasul atau utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Maka uh, dakwah yang pertama yang ditegakkan adalah uh, dakwah tauhid ya, dakwah tauhid, dakwah akidah. Dan ini adalah dakwahnya para nabi. Ya, para, para nabi uh, sejak dulu yang pertama kali didakwahkan adalah akidahnya dulu, tauhidnya dulu ya. Ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dulu. Ini yang pertama. Baru ketika itu sudah terrealisasi, terwujud, baru yang lainnya. Ya, ibadah-ibadahnya, ya, amaliyahnya. Baru didakwahkan. E, Dan demikian juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali didakwahkan itu adalah tauhidnya. Bahkan ya sejarah mencatat 10 tahun di Mekah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam murni uh, menyampaikan tentang tauhid menyampaikan tentang tauhid hanya sekali hanya beberapa gelintir saja uh, ibadah yang disyariatkan di di saat ketika masih masa di Mekah selama 10 tahun itu ya salat ya di Mekah tapi yang lain-lainnya ya itu berlaku disyariatkannya di Madinah. Ah, sehingga 10 tahun awal itu ah, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendakwahkan dan ditempa dalam urusan akidah dan dalam urusan akidah ini pentingnya uh, urusan akidah sebelum yang lain-lainnya bagaimana seseorang sholat kemudian uh, akidahnya belum lurus tauhidnya belum lurus ya maka sholatnya tidak berguna ya puasa tapi tauhidnya belum lurus ya maka hal yang sangat sekali urgent adalah tentang tauhid didahulukan tentang tauhid didahulukan Tapi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala fa inhum ata'u laka bidzalik kalau mereka mentaati uh, dakwah kamu dakwah engkau tentang syahadat ya maka sampaikan kepada mereka fa akhbirhum annallaha qad farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylah kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka salat lima waktu dalam sehari semalamnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana salat ini adalah salat yang Eh, sangat sekali dipentingkan dalam agama kita. Setelah syahadat Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW itu sebutkan solat. Ya. Solat yang sekarang banyak dilalaikan oleh kaum muslimin ya. Solat yang sekarang banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Ternyata dia adalah amalan yang disebutkan setelah dua kalimat syahadat ya. Setelah dua kalimat syahadat. Ini satu hal yang sangat sekali Uh, menjadi perhatian kita seharusnya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salat lima waktu yang dimaksud di sini adalah salat lima waktu, salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ya. Adapun salat yang lainnya maka itu adalah salat salat sunnah. Wa zada 'alaiha minas salat salawati fahuwa nawafilun wa tatawwu'un. Adapun selain salat lima waktu maka itu semuanya kategorinya adalah salat sunnah ya, salat yang dianjurkan tidak sampai kepada uh, pelaku ya, atau yang meninggalkannya uh, dosa ya فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة kalau mereka taat tentang dakwah engkau atau kepada dakwah engkau berupa salat, mereka menunaikan salat ya, menegakkan salat, maka kabarkan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah. Apa itu? Zakat. yang maksudnya adalah zakat. Nah, ini yang menjadi saksi bahasan kita pada hari ini yaitu zakatnya ya. Sebagaimana hal ini uh, juga disebutkan dalam Al-Qur'an ya. Jadi kewajiban zakat tidak hanya disebutkan dalam hadis namun juga dalam Al-Qur'an ya. Allah berfirman khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ya. Uh, ambillah dari harta-harta mereka dalam rangka apa sedekah dalam rangka zakat dan zakat itu tutahiruhum wa tuzakihim biha akan membersihkan dan mensucikan mereka. Ya. Kemudian uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwasanya zakat yang ditunaikan eh, adalah tu'khadhu min aghniyaihim. Ya, diambil dari orang-orang kaya di antara mereka. Jadi zakat eh, di sini dalil menjadi dalil bagi kita bahwasanya zakat itu hanya di wajibkan atas orang-orang kaya saja. Dan orang kaya yang memenuhi nisab, orang kaya yang memenuhi syarat, ya syaratnya nisab dan haul, nisab sampai kepada kadar tertentu, ya. Dan ini akan kita bahas nanti. Kemudian haul adalah waktu tertentu di mana seseorang uh, memiliki uh, harta tersebut dalam jangka waktu tertentu. Ini Ketika memenuhi dua syarat ini, maka orang kaya tersebut wajib menunaikan zakatnya. Ya. Orang kaya, orang yang memiliki kelebihan harta ya, uh, untuk dirinya atau untuk orang yang uh, dinafkahinya. Ketika dia memiliki harta untuk dirinya dan untuk orang yang dinafkahinya kemudian masih berlebih dan lebihnya itu sampai kepada batas nisab dan juga haul ya waktunya sudah sampai setahun penuh Ah, maka wajib ditunaikan zakatnya. Ya. Bahkan orang yang tidak menunaikan zakat diperangi. Sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu memerangi dan yang memeranginya adalah ulil amr, pemerintah yang sah. Ya. Kemudian Rasul bersabda, "Faturaddu ala fuqaraihim." Zakat tersebut yang diwajibkan oleh kaum muslim oleh orang-orang kaya dikasihkan kepada siapa? turaddu ala fuqaraihim dikasihkan kepada uh, orang-orang uh, fakir ya, kepada orang-orang fakir di sini Rasulullah SAW sebutkan salah satu uh, uh, salah satu orang yang berhak menerima harta zakat dan disebutkan dalam ayat ada delapan asnaf delapan delapan golongan yang berhak menerima zakat Allah sebutkan innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ya فريضة من الله والله عليم حكيم. sesungguhnya sedekah atau zakat itu diberikan kepada siapa lil fuqara kepada orang-orang fakir wal masakin kepada orang miskin wal amilina 'alaiha kepada para amil orang-orang yang berkecimpung dalam uh, urusan zakat ya Uh, wal muallafati qulubuhum dan muallaf ya muallaf wa fir riqab dan or, uh, hamba sahya yang sedang membebaskan dirinya ya yang mukatab kemudian wal wal gharimin wal gharimin dan orang-orang yang uh, terlilit hutang ya wa fi sabilillah dan orang yang ada di jalan Allah Subhanahu wa taala dia dalam dia berdakwah ya dia berdakwah dan dia tafarruq dalam dakwahnya dan dia tidak ada yang membayarnya maka dia berhak untuk mendapatkan harta zakat sekalipun dia eh, mungkin secara pribadi mampu ya wabni sabil dan orang yang ada di perjalanan atau orang yang dalam musafir dan dia kehabisan bekal maka dia juga berhak mendapatkan harta zakat ya dan penyebutan uh, dan Rasulullah SAW menyebutkan satu di antara delapan asnaf ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ketika harta zakat diberikan kepada salah satunya saja maka itu diperbolehkan dan ini adalah pendapat jumhurul ulama ya jadi ada kita mungkin seandainya kita uh, sudah masuk ke, ke tahap wajib zakat kemudian kita berikan hanya kepada uh, orang miskin saja tidak kepada mualaf tidak kepada orang yang terlilit hutang hanya kepada orang miskin saja maka itu sudah uh, diperbolehkan, sudah diperbolehkan. Tidak harus dibagi menjadi delapan uh, bagian kemudian diberikan kepada asnaf-asnaf yang delapan. Tidak perlu itu. Ya, cukup diberikan kepada salah satunya. Hal ini diperbolehkan sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis ketika menyampaikan kepada Muadz bin Jabal radhiyallahu an. Ya. Kemudian juga Rasulullah menyebutkan faturaddu ala fuqaraihim. Eh, di situ ada fuqaraihim dan zakat itu diberikan kepada fakir di antara mereka. Himnya ini menunjukkan bahwasannya zakat itu utamanya ditunaikan kepada orang-orang fakir yang ada di sekitar uh, wilayah tersebut ya. Kalau seandainya mm, muzaki atau orang yang berkewajiban zakat ada di uh, kota tersebut, maka utamanya dia memberikan zakatnya kepada orang miskin yang ada di kota itu tidak keluar. Kenapa? Karena uh, orang miskin yang ada di kota itulah yang melihat kekayaan orang tersebut, ya. Sehingga di sini juga uh, akan terwujud hikmah diwajibkannya zakat, uh, di mana terkadang orang-orang miskin melihat orang kaya, ya. Kemudian mereka hanya bisa melihat, tapi ketika di waktu zakat mereka diberi, di, diberikan, maka ini akan hilang rasa mungkin boleh jadi iri dan yang lain sebagainya. Ini salah satu hikmah di antara zakat akan tertunaikan. Berbeda halnya ketika zakat ditunaikan di tempat lain. Maka tentunya orang-orang miskin di situ akan melihat eh, orang tersebut tidak memberikan uh, kewajibannya atau haknya. Uh, maka hal ini akan terjadi mungkin iri dengki dan perasaan yang tidak nyaman terhadap orang yang kaya. Ya. Tapi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini uh, Eh, tuntunan zakat diantaranya kita tunaikan kepada orang-orang yang berhak yang ada di sekeliling kita. Mungkinkah coba kita lihat tetangga kita, adakah yang mereka masih membutuhkan ya? Adakah di antara mereka yang mungkin masuk ke dalam asnaf ini ya? Maka mereka lebih utama untuk diberikan zakatnya ya. Kemudian fa'inhum inhum ata'u laka Kalau mereka menunaikan zakat ya, maka Kata Rasulullah, فَإِيَّكَ imal amwal Ya. وَكَرَائِمَ amwalihim. Maka jangan ambil harta yang terbaik di antara harta terbaik mereka. Jadi kalau seandainya uh, yang menunaikan zakat atau yang mengambil zakat adalah pemerintah, ya datang ke rumah-rumah mengambil zakat, ah, mungkin itu adalah zakat ternak, mungkin itu adalah zakat uh, zuru' ah, ya mungkin itu zakat uh, tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman ya maka ketika mengambil jangan ambil yang paling bagus kalau itu hewan ternak maka jangan ambil yang sedang hamil ya kenapa karena itu akan uh, ya merugikan orang yang uh, memiliki hartanya ya dan juga jangan mengambil yang paling jeleknya ya jangan juga mengambil yang paling jeleknya karena itu akan merugikan fakir miskinnya atau asnaf yang diberikan zakatnya, maka berikanlah ah, ambillah yang pertengahan. Ambillah yang pertengahan, jangan yang paling jelek sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, walastum biakhidhihi illa an tughmidu fih." Ya. Kita kalau kita sebagai muzaki tanpa diambil maka jangan keluarkan yang paling jelek. Mentang-mentang gak diambil ya, mentang-mentang gak dijemput zakatnya, terus diberikan eh, zakat dengan atau mungkin dalam zakat fitrah sekalipun ya zakat fitrah dengan jenis uh, yang paling jelek berasnya ya atau zakat uh, hewan ternak yang kita miliki kemudian kita berikan hewan ternak yang paling kurus ya mungkin cacat ya maka ini tidak demikian berikanlah yang uh, kalau kita mampu memberikan yang terbaik berikanlah yang terbaik tapi kalau orang yang sedang ambil yang sedang mengambil maka jangan ambil yang paling bagus uh, juga jangan ambil yang paling jelek tapi ambillah yang pertengahan ya kecuali ketika mengambil yang bagus itu sesu, uh, uh, dengan keriduan pemiliknya maka itu diperbolehkan ketika dengan keriduan pemiliknya maka itu diperbolehkan ya lastum wala yatayammamul khabitha minhu tunfiqun ya ah, Jangan sampai kita uh, dengan sengaja mengeluarkan uh, harta untuk sedekah ya, yang khabith, yang jelek ya. Ini yang jelek-jelek dipisahin, yang jelek kasihkan ke fakir miskin. Ya, yang paling jelek dikasihkan ke fakir miskin. Ini satu akhlak yang tercela, ya, akhlak yang tercela. walas tumbi akhidhi illa an Bahkan kalaupun engkau dikasihkan yang itu ya tanpa hak artinya Dikasih ini mau nggak kita pun nggak mau, ya. Illa antughmidu fi kecuali dengan menutup mata, artinya nggak tahu kalau itu jelek. Ya. Tapi kalau tahu itu jelek kita nggak mau, ya. Kalau statusnya kita terhadap harta itu nggak mau karena saking jeleknya, maka yo ya jangan dikasihkan ke fakir miskin. Kasihkanlah yang uh, paling tidak pertengahan, tidak terlalu jelek ya. Sekalipun kita nggak mampu untuk memberikan yang terbaik untuk mereka, tapi jangan kasihkan yang yang paling jeleknya ya. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam akhir ayat ah, wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid ya. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya. Artinya yang kita keluarkan ini bukan untuk Allah ya. Ketik itu untuk kita sendiri ya. Itu untuk kita sendiri. Ketika pun kita memberikan yang terbaik itu bukan untuk Allah. Itu kembalinya kepada kita. Allah Maha Kaya. Tidak harus diberi. Tapi apa yang kita keluarkan itu akan kembali kepada kita. Taib kaum muslimin yang, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul mengatakan iyyaka wa karaimal amwal, eh, jangan kalian mengambil yang paling bagus ya, karena itu akan merugikan ya. Ya merugikan mungkin artinya membuat dongkol ya orang yang uh, diambil harta zakatnya dan ketika mengambil secara paksa maka itu adalah kezaliman ya. dipaksa menunaikan zakat dari harta yang paling bagus-bagusnya ya punya hewan ternak kemudian ada yang menjemput zakat dari kalangan pemerintah kemudian uh, dengan secara paksa harus dikeluarkan yang hewan ternak yang paling bagus maka ini adalah kezaliman ini adalah kezaliman dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan zalim ya bahkan kepada orang kafir sekalipun ya bahkan kepada orang kafir sekalipun wattaqi da'watal mazlum ya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menekankan bahwasanya jangan berbuat zalim Rasulullah katakan takutlah kalian da'watal mazlum terhadap doanya orang yang terzalimi ya kenapa uh, karena doanya orang yang terzalim itu laisa bainahu wa bainallah hijab. Tidak ada penghalang, tidak ada hijab antara doa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya doa orang yang terzalim adalah doa yang mustajab. Jangan sampai orang yang diambil zakatnya dengan dari harta yang terbaiknya kemudian dia terzalimi, dia tidak ridho, kemudian dia berdoa keburukan untuk kita, untuk yang mengambil zakat. Maka hati-hati doanya adalah doa yang mustajab. Doanya adalah doa yang uh, sangat berpotensi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka takutlah terhadap doa tersebut. Maka jangan sampai kita melakukan kezaliman. Taib kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat hadis, maka sampailah di sini hadis terakhir, ya. Dan kita perhatikan ternyata hadis tersebut hanya menyebutkan tiga dari lima rukun Islam. Syahadat, solat, dan zakat. Lalu mana yang duanya? Mana puasa? Mana hajinya? Kenapa tidak disebutkan? Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencukupkan dengan tiga ini? Maka hal ini menjadi pertanyaan besar. Para ulama menjawab dengan banyak sekali uh, jawaban. Di antaranya adalah disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan. Yang pertama adalah jawaban pertama adalah Kenapa uh, jawaban dari pertanyaan kenapa Rasulullah menyebutkan hanya tiga saja tiga, tidak lima limanya dari rukun Islam? Maka Rasulullah men, uh, mencukupkannya karena allah yuqatilu min man, man imtana aminha Rasulullah hanya menyebutkan uh, orang yang tidak melakukannya diperangi. Ya. Tidak bersyahadat, ya. Ketika dia tidak mau bersyahadat, maka jelas diperangi. Ketika dia tidak mau salat, wah ini lebih parah daripada eh, lebih penting daripada zakat ya, statusnya dan zakat itu diperangi ya. Zakat ketika orang yang tidak mau menunaikan zakatnya maka dia diperangi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum ya. Perangilah orang-orang musyrik dimanapun kamu berada. Tentunya ini dengan ada aturan-aturan yang jelas ya. Tapi yang jelas uh, ini diperangi. Ya. Uh, uh, orang yang tidak bersyahadat itu diperangi yang jelas uh, dengan adab-adab tertentu. Kemudian juga demikian dengan <clears throat> yuqatil yuqatalu man jahada salah. Diperangi juga orang yang yang menolak akan kewajiban sholat, ya walam yuqirru biha dan dia tidak mengakuinya. Kemudian juga yuqatalu man mana zakah juga diperangi orang yang uh, tidak mau menunaikan zakat. Bahkan zakat ketika tidak ditunaikan sekalipun dia karena pelit tetap diperangi tapi statusnya dia bukan orang kafir, dia tidak murtad ya. Maka tiga hal ini kenapa Rasulullah SAW menyebutkan hanya tiga dari rukun Islam tidak dengan dua terakhirnya karena yang tiga ini ketika mereka tidak melakukannya diperangi. Ini jawaban pertama. Di antara para ulama ada yang menjawab demikian. Di antara para ulama juga ada yang menjawab, kenapa Rasulullah SAW mencukupkan dengan tiga ini, tidak menyebutkan lengkap dengan rukun Islam, karena lianna man addaha adda ghairaha min babi aula. Karena orang kalau sudah menunaikan tiga yang ini yang tadi kita sebutkan syahadat, salat dan zakat, maka ada ghairaha min babi aula. Orang akan menunaikan yang lainnya itu lebih utama. Artinya kalau yang tiga saja ditunaikan, pasti dua rukun Islam berikutnya akan ditunaikan. Syahadat, salat, zakat ditunaikan, maka mesti puasa dan haji kalau dia mampu pasti juga akan ditunaikan. Nah, ini kenapa Rasulullah menyebutkan uh, hanya tiga saja. Di antara jawaban adalah demikian. Kenapa wa aqimis salah inna salata tanha ka, ka, eh, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar karena salat ketika ditegakkan dengan baik dan benar ya, dia akan uh, mencegah dari kemungkaran ya, mencegah dari kemungkaran. Maka ketika tiga rukun Islam ditunaikan insyaallah uh, rukun yang lainnya akan lebih pasti ditunaikan akan lebih pasti ditunaikan. Kemudian juga di antara para ulama ada yang menjawab kenapa demikian? Ya, kenapa Rasulullah hanya menyebutkan tiga saja? Inna asl al-hadith annahu dzakara al-arkan al khamsa, lakin al rawi aw ruwah ikhtasaruhu. Ya. Pada dasarnya Rasulullah menyebutkan lima rukun Islam, tapi para perawi hanya menyebutkan tiga saja. Ya, ini antara jawaban para ulama yang jelas ya. Sekalipun dalam hadis ini seandainya tidak disebutkan rukun Islam yang keempat dan yang kelima, maka Rasulullah menyebutkan dalam hadis-hadis yang lain sehingga rukun Islam itu jelas ya ada lima ya syahadat salat kemudian di sini ada zakat kemudian puasa dan menunaikan ibadah haji maka ini semuanya ada dalam hadis-hadis sehingga tidak ada seseorang yang mengatakan rukun Islam hanya tiga saja.